Bulan lalu sudah kita bahas materi mengenal diri menggapai ilahi bagian satu Dan waktu itu kajian kita awali dengan konsep diri. Tapi saya mau tahu yang kajian bulan lalu masih ingat nggak? Kajian diawali dengan nafs. Apa arti nafs? Hah? Iya. Diri pribadi. Ibda binafsika. Mulailah dengan nafs, mulailah dengan dirimu. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak memberikan beban pada suatu nafs, pada seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Jadi nafs artinya seorang khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah yang mencipta kamu dari nafs, dari individu yang satu, yaitu Adam salam. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Hendaknya setiap nafs, setiap pribadi, setiap individu mencermati apa yang telah dia perbuat untuk hari esoknya. Jadi dari rangkaian ayat-ayat dan hadis tadi, Nafs dalam bahasa Arab artinya adalah diri. Nafs, satu nafs itu artinya satu diri. Kalau dua diri, dua individu, dua orang, nafsani. Jadi satu pribadi, satu individu, satu orang itu nafs. Kalau dua, dua pribadi, dua individu, nafsani. Kalau tiga, empat, banyak jamaknya anfus. Jadi kalau orangnya satu nafs, kalau dua nafsani, kalau pribadinya banyak anfus. Orangnya banyak pada mati, mampus. <laughs> Oke, okay. jadi kalau begitu makna nafs bukanlah dorongan-dorongan jahat. Nafsun, nafsu, nafs itu bukan dorongan jahat, bukan hasrat jelek. Ingat aja orang Arab suka berkata, yuk kita makan bareng di restoran, tapi bayarnya nafsi-nafsi. Jadi nafsarnya diri. Nah diri kita itu yang mana sih? Diri kita yang mana? Banyak orang kalau ditanya sejak kapan kamu jadi manusia, jawabnya sejak lahir. Kenapa kamu katakan jadi manusia itu sejak lahir? Sebab orang mempersepsi, memahami dirinya itu nafsnya itu adalah tubuh. Jadi dirinya, kemanusiaan itu adalah tubuh ini. Sejak tubuh terlahir, sejak saat itulah aku mulai hadir sebagai manusia. Karena diriku adalah tubuh. Nah, orang yang memahami, menganggap dirinya hanya sebatas tubuh fisik, tubuh material, berarti dia sudah terjebak dalam pandangan yang materialistik, pandangan kematerian. Manusia itu hanya dianggap sebagai manusia tubuh materialnya. Bahkan diartikan pusatnya manusia adalah otak dan belajar diartikan misi otak. Itu. Lalu kalau memang manusia hanya sebatas tubuh, tubuh biologis, lalu apa bedanya yang kiri dengan yang kanan? Itu. Itu. Bisa. Nah, dipasang. Kalau manusianya dianggap manusia sebatas tubuh biologisnya, bedanya yang kiri dengan yang kanan. Jadi maco bukan berarti dada berbulu. Itu bukan tanda jantan, itu justru indikasi proses evolusi yang belum tuntas. Karena itu Allah mengingatkan dalam surat Sot, surat 38 ayat 71. Di surat bukan surat Sot, surat Al-Insan. Surat 76 ayat 1. Di surat Al-Insan ayat 1 digambarkan Hal ata 'alal insan hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas insan suatu masa dari waktu di mana pada masa itu insan belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Bukankah telah datang atas insan suatu masa dari waktu di mana pada masa itu insan belum menjadi sesuatu yang bisa disebut insan sudah ada tapi belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Jadi insan di sini insan yang bagaimana? Sesungguhnya ketika Allah mencipta insan, yang Allah cipta pertama adalah rohnya dulu, bukan tubuh. Tubuh terbentuk setelah terjadi perkawinan dan kehamilan. Tapi jauh, jauh, jauh sebelum itu, Allah sudah cipta manusia-manusia yang rohaniah di alam lahut. Di alam dimensi ketuhanan di sisi Allah sana. Namun meskipun dicipta di sisi Allah, bukan untuk terus hadir di sana. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia itu untuk menjadi khalifah di bumi. Ia bakal diturunkan ke bumi. Bekerja sebagai wakil Allah, mengatur kehidupan. Dan untuk itu dipersiapkan sarana fisik. Dari tanah bumi Allah membangun, mencipta tubuh yang berupa sarana fisik itu. Ketika tubuh yang sarana fisik sudah siap, barulah si manusia yang wujudnya ruhaniah, manusia yang wujudnya spiritual yang dicipta di sisi Allah diturunkan ke bumi, ditiupkan masuk ke dalam tubuh itu. Fungsi tubuh hanya sebagai cangkang, wadah. Manusia yang hakiki, manusia yang dicipta dengan membawa misi dan tujuan hidup adalah manusia yang rohaniah. Manusia rohaniah inilah yang mengemban tanggung jawab si manusia yang rohaniah ditiupkan masuk ke dalam tubuh biologis. Ini sudah kita jelaskan juga. Waktu itu yang soal aborsi sudah masuk belum materinya? Belum ya? Oke. Okay. Di surat Sot ayat 71 lebih gamblang lagi. Sesungguhnya akulah pencipta basyar dari tanah. Basyar itu manusia tapi dalam arti tubuhnya saja. Corporeal body. Dan basar terdiri dari tiga komponen utama. Jasad, tubuh fisik yang tercipta dari unsur-unsur organik yang banyak dijumpai di tanah liat. 96% jasad, 96% tubuh. Terdiri dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Dan itu adalah unsur organik yang banyak dijumpai di tanah liat. Ini fisik semata. Lalu di dalam jasad itu Allah tempatkan hay. Hayun hidup, hayatun kehidupan. Kita mengenalnya nyawa, prana, chi atau ki. Jasad tubuh fisik, hayat nyawa strumnya, energinya. Hiduplah dia seperti tumbuhan. Lalu ada komponen ketiga al-hawa yang dalam bahasa Arab hawa bermakna dorongan-dorongan keinginan, gejolak kehendak, kecenderungan. Maka inilah yang disebut dengan bashar. Tubuh fisik ada energi kehidupan, hayat atau nyawa sehingga hidup, ada hawa. Hawa itu gejolak-gejolak keinginan. Apa kata Allah di ayat berikutnya? manakala itu bashar sudah sempurna, tubuh biologis itu sudah sempurna, wa nafakhtu fihi, lalu kutiupkan ke dalamnya min ruhi dari rohku. Sebagian dalam arti satu dari roh-roh. Sungguhnya Allah sudah mencipta manusia-manusia rohania dalam jumlah banyak. Kutiupkan sebagian, kutiupkan salah satu si manusia rohaniah koleksiku hadir. Jadi jelas lagi-lagi yang manusia itu adalah yang rohaniah, tubuh basyariah, tubuh biologis hanya cangkang. Karena itu Nabi Muhammad SAW pun diingatkan. Katakan kepada orang sekitarmu bahwa sesungguhnya aku hanyalah car biasa. Aku cuma bashar, tubuh biologis biasa seperti kamu. Lalu kalau begitu, di mana letak keistimewaan Nabi Muhammad SAW? Muhammad SAW yang istimewa bukan Muhammad dalam arti tubuh fisik biologisnya ini. Muhammad yang istimewa adalah Muhammad SAW yang rohaniah. Jiwanya itu, Muhammad yang jiwa, Muhammad yang spiritual, yang memiliki keistimewaan. Jadi jelas makna nafs diri dan hakikat diri adalah diri yang rohaniyah Bahwa Allah ciptakan bashar tubuh fisik yang hidup dan memiliki gejolak-gejolak keinginan itu hanya cangkang. Lalu sang diri nafs yang rohaniyah dihadirkan ke dalam bashar. Menjadikan bashar sebagai alat untuk mewujudkan misi, untuk memanifestasikan tugas-tugasnya. Si manusia yang membawa cita-cita, yang mengemban tugas dan tanggung jawab adalah manusia yang rohaniah. Diri adalah diri yang rohaniah. Bashar hanya wadah dan alat. Bila waktunya sudah tiba, maka Allah mengutus malaikat Israel datang menjemput dan menyapa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafs yang mutmainnah. Wahai diri Wahai pribadi yang mutmainnah, wahai individu yang mutmainnah. Irja'i ila rabbik, kembalilah pada Tuhanmu, Radiyatam mardiyah. Tinggalkan tubuh basyariah itu. Karena itu jangan artikan nafs hasrat jelek, dorongan jahat. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah Wahai dorongan jelek yang mutmainah irjai ila rabbik. Gak bisa ya. Maka sang nafs keluar. Nafsu yang rohani rohaniah dikeluarkan. Sekarang pun sedang hadir di muka bumi, perlu kita sadari. Jiwa kita, manusia, diri kita yang rohaniah itu memiliki inti. Dan inti dari roh, dari jiwa adalah apa yang disebut dengan kolbu. Karena itu pula kolbu sering disebut dengan lub. Jamaknya albab. Kita sering dengar istilah ulil albab. Al-albab itu berasal dari al-lubu, inti. Dan sejak diturunkan dari sisi Allah, kolbu manusia tidak kosong. Ini sudah kita bahas, saya mereview, mengulang cepat. Di dalam kolbu manusia sudah ada potensi kesadaran dan ingatan. Dalam kolbu, di dalam hati nurani manusia sudah ada potensi kecerdasan, al-aklu, sudah ada potensi zauk, perasaan, rasa cinta kasih, kesetia kawanan, sudah ada bibit iman, sudah ada iradah, willingness, kemauan. Maka dengan ini manusia sebenarnya sejak dihadirkan ke muka bumi, hati nuraninya, kolbunya itu tidak kosong. Sudah ada potensi-potensi rohania, potensi-potensi spiritual, potensi kolbiah yang dahsyat. Dan mestinya semua manusia kemudian jadi orang baik. Tapi bisa jadi ada manusia yang tidak baik. Karena sehadirnya kita di muka bumi, diri kita ini mengalami proses kelalaian. Lalai. Karena lalai tidak diurus, dia melemah. Ketika ruh atau jiwa melemah, ketika kolbu lengah, maka dia akan terseret-seret oleh gejolak hawa. Hawa itu dorongan-dorongan biologis. Waktu itu sudah kita bahas bulan lalu. Ada empat hawa, empat dorongan biologis utama. Syahwatul batni, syahwat perut, dorongan makan minum. Syahwatul farji, hasrat kemaluan, dorongan seks. Syahwatul kalam, hasrat untuk ngobrol, berbincang, syahwatun naum, hasrat untuk bermalas-malasan dan tidur. Ketika kita membiarkan jiwa kita lemah, kolbu kita lengah, maka dia akan terseret-seret memperturutkan hawa. Jadi hawa, dorongan-dorongan biologis sendiri tidak jahat. Hawa, dorongan-dorongan biologis itu sendiri tidak negatif. Sebab kalau memang dia jahat dan negatif, musnahkan saja. Tidak boleh dia tetap harus ada sebagai suatu mekanisme of survival. Yang salah adalah ketika diri kita kita biarkan lengah terlena sehingga dia kotor dan kemudian dia menjadi terseret-seret memperturutkan hawa. Maka Allah pun mengingatkan, ada aita manittakhadha, tidakkah kau perhatikan orang yang menjadi ilahahu yang menjadikan sebagai ilahnya adalah hawanya ketika Hawa dijadikan ilah, sesuatu yang dipentingkan, Hawa dijadikan sesuatu yang diprioritaskan, diutamakan, serba diladeni, dilayani, diperturutkan. Disitulah diri manusia mulai mengalami proses kehinaan. Potensi-potensi rohaniah yang ada adalah potensi-potensi rohaniah yang kemudian didedikasikan untuk hawa nafsu, untuk hawa. Nah, ketika dia pun sudah melemah terseret-seret hawa, maka dengan mudah dia pun dikuasai oleh iblis. Nah, semakin hancurlah. Waktu itu juga sudah pengertian mati dan wafat yang ternyata tidak sama. Dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffa. Allah akan mewafatkan. Al-anfus, anfus jamak dari nafs. Allah akan mewafatkan nafs-nafs. Allah akan mewafatkan nafs, diri-diri, pribadi-pribadi yang rohaniah. Hina mautiha, di saat maut, di saat kematiannya. Mati dulu, baru diwafatkan. Mati dapat beda. Mati adalah proses biologis. Ketika energi habis, bioenergi, hayat habis, nyawa habis. Maka hawa, dorongan-dorongan biologis, dorongan mak itulah mati. Kalau tubuh sudah mati, maka nafs diri kita yang rohaniah diwafatkan, keluarkan. Yang tersisa muka bumi hanyalah jasad dan jasad dikubur, membusuk, terurai, hancur, musnah menyatu tanah. Meskipun katanya tulang rada awet, tapi tak lama kemudian pun tulang bakal mengeropos juga dan musnah. Yang tersisa adalah si manusia yang rohaniah dan si manusia rohaniah itulah yang kemudian dibawa menghadap Allah. Yauma yaqumur ruh. Ada hari nanti yaqumur ruh, si manusia rohaniah itu dibawa menghadap Allah didampingi mat dan malaikat berbaris kiri dan kanan. Dan pada saat si manusia rohaniah itu dibawa menghadap Allah, pada saat itu tidak ada lagi manfaat harta maupun keturunan. Illa man atallah, kecuali si manusia rohaniah yang datang menghadap Allah di Kolbin salim, membawa kolbu yang selamat. Allah akan mewafatkan diri-diri manusia di saat matinya. Wallati lam tamut yang belum mati diwafatkan. Eh, yang belum mati diwafatkan fi manamiha di saat tidurnya. Maka ketika tubuh tertidur, si manusia rohaniah itu dikeluarkan. Wafat. Orang tidur itu wafat. Kolbu keluar. Karena kolbu keluar, kolbu terbawa keluar, kecerdasan terbawa keluar, perasaan, iman, cinta kasih, iradah terbawa keluar. Tubuh tidur adalah binatang yang tidur. Karena itu tidak sholat pun tidak apa-apa kalau tidur. Sebab iman terbawa kolbu, terbawa oleh ruh keluar. Sekarang pun ada beberapa orang menampakkan gejala sedang wafat. Maka dia tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki kecerdasan. Dan bisa jadi, hanya saja kalau tidur meskipun ruh si manusia rohania sang diri yang rohania dikeluarkan itu tidak keluar lepas betul ada semacam tetap ada semacam keterkaitan saya ilustrasikan seperti permen karet lengket itu dilepas masih ada benang-benang halus sehingga ketika tubuhnya digoncang dibangunkan pak pak ada telepon pak maka si ruh segera kembali lagi itu kesadaran pulih lagi tapi bisa jadi tubuh yang sedang tidur tahu-tahu qada alaihal maut, tahu-tahu jatuh tempo untuk mati. Tubuh yang sedang tidur malah mengalami kematian, hayatnya, nyawanya habis, energinya habis, dia punya hawa, dorongan-dorongan biologis pun redup. Dorongan makan minum, dorongan seks redup. Maka apa kata Allah? Fayumsiku. Yumsik. Allah akan yumsik, menahan menahan si ruh yang sedang keluar, tubuhnya sudah dikubur, hancur, ruh ditahan. Tapi bisa jadi tubuh tidur, nggak juga mati karena memang belum jatuh tempo untuk mati, maka si manusia rohaniahnya yursilu dikirim balik. Nah, tadi pagi kita dikirim balik. Dan yang barusan tertidur, ruhnya keluar sebentar, terus sekarang balik lagi. Kesadaran pulih lagi di dalam dirinya. Nah, itulah tadi tentang diri manusia, mengenal diri. Terus kita bahas menggapai ilahi. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah nur, cahaya langit dan bumi. Dan manusia sangat memerlukan cahaya ilahiyah. Bagaimana cara manusia bisa mendapatkan cahaya ilahiyah? Wa'lamu Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berhubungan dengan manusia melalui kolbu, bukan melalui tubuh fisik, bukan melalui mata. Maka kalau manusia mau kontak berinteraksi dengan Allah, jangan coba-coba gunakan mata. Manusia tidak akan pernah bisa melihat Allah dengan penglihatan visual matanya, tidak akan. Hanya dengan kolbu bisa terjadi kontak. Tentu saja kolbu yang suci karena Allahnya Maha Suci. Kalau kotor, bersihkan dulu. Likulli syai'in siqalah, segala sesuatu ada pembersihnya. Wa siqalatul qalbi dzikrullah dan pembersih kolbu adalah zikrullah. Zikir adalah pembersih kolbu. Karena itu zikir harus tembus menyentuh kolbu. Karena itu zikir tidak cukup hanya menjadi suara mulut, gerak mulut yang komat kamit. Zikir harus ditembuskan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan sekadar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu hanya menjadi suara mulut. Burung beok juga bisa. Tidak tembus mesti tembus sampai terjadi getar pada kolbu. Wa idza dzikrallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila dizikirkan akan Allah kolbunya tergetar. Kalau sampai tidak terjadi getar, kalau tidak sampai terjadi getar, berarti itu baru mulut. Belum tembus ke kolbu. Pantas zikir jalan terus mulutnya, tapi kolbunya penuh resah, gelisah, cemas, ketakutan, risau. Tetap saja berisi dengki, dendam, marah, kecewa. Dengan zikir menembus kolbu, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka kolbu menjadi tentram. Ketika kolbu sudah tergetar, tergetar oleh apa? Tergetar Abah getar mahabbah, getar kecintaan kepada Allah. Kecenderungan, getar iskun, kerinduan, getar roja, harapan, getar tawakul, keberserahan, keberpasrahan. Kolbu yang memang sudah tergetar dan merindui Allah, itulah kolbu yang sedang menggapai ilahi. Dan Allah dalam hadis kutsinya menjelaskan, Bila hamba datang mendekatiku dengan berjalan, aku akan mendekatinya dengan berlari. Ketika kolbu sudah begitu merindui dia, maka dia pun akan lebih cepat lagi menghampiri sang hamba. Allah adalah nurus samawati wal ad. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Dan cahaya ilahi akan tembus masuk ke dalam kolbu orang itu. Itu sebabnya Rasulullah selalu berdoa Allah majal fi kolbi nuran. Ya Allah jadikanlah pada kolbuku selalu ada nur, ada cahaya. Dan manakala cahaya ilahi sudah tembus dalam kolbu seseorang, maka dia pun cahaya itu pun akan mempengaruhi performance tubuhnya. Ketika cahaya ilahi dalam kolbu seseorang, cahaya ilahi itu pun akan mempengaruhi jantung orang itu. Dan apa yang terjadi pada kolbu pun akan mempengaruhi otaknya. Mekanisme biokimia di dalam sel-sel otak akan terpengaruh. Terbangkitkanlah gelombang-gelombang listrik yang sudah dipengaruhi oleh cahaya ilahi yang tersalurkan ke sekujur tubuh melalui sistem saraf, sistem hormon dan juga mempengaruhi sistem imun orang itu. Inilah satu kondisi ketika sang hamba sedang wusul. Wusul itu tersambung dengan dia. Secara fisik hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Tetapi si hamba itu sedang mengingat betul Kolbunya sedang mengingat Allah. Sedang menyadari betul. Sedang merasakan betul kehadiran Allah. Dia seakan dekat. Terdekatkan. Terdekatkan bahasa Arabnya takarrub. Takarrub. Koruba dekat. Takarrub terdekatkan. Dia sedang wusul tersambungkan. Ini adalah ekspresi ungkapan-ungkapan manusia dengan keterbatasan istilahnya. Manusia memiliki istilah-istilah yang terbatas untuk mengekspresikan perasaannya. Disebut wusul, kadang disebut uh, eh, takarrub atau kurbah, terdekatkan. Kadang ada yang menyebut saat itulah dia sedang menyatu. Bukan menyatu dua individu, tapi kesadaran yang tersambung. Menyatu yang disebut hulul, yang Al-Hallaj menggambarnya anak Ab. Ada yang menyebutnya ittihad. Tetapi proses itu tidak langsung terjadi begitu saja. Pertama, kolbu harus mengalami proses pembersihan. Penyakit-penyakit, kotoran-kotoran kolbu harus disingkirkan. Bahasa Arabnya adalah takhalli. Kadang orang menyebutnya tazkiyah. Tazkiyah pen penjernihan. Kadang orang menyebutnya juga tasawuf. Berasal dari kata sofi. Sofi itu artinya bening, cemerlang. Tasawuf proses pencemerlangan, pembeningan seperti kaca yang digosok jadi jernih, cemerlang. Kadang disebut dengan istilah pengosongan, takhalli, kosongkan mau dulu. Kosongkan dari dari kesadaran, dari kebergantungan, dari keberharapan, dari keteringatan terhadap apapun kecuali kepada Dia. Bahasa Itali menyebutnya via purgativa. Purging, pur, purgation bahasa Inggris. Pur, kikis habis. Kita kalau ngeprint dari PC udah dikirim data di printer macet. Nah, kita buka folder printernya. Pork di pork itu disikat habis. Nah, porking, purgation. Kalau sudah mengalami proses tazkiyah pensucian, takhali pengosongan, proses tasawuf penjernihan, proses takhali, proses purgation pembersihan, maka nanti terjadilah proses tahalli. Cahaya ilahi otomatis hadir di dalamnya, tembus ke dalamnya proses tahalli cahaya ilahi cahaya yang mengandung energi iradah maka iradah itu artinya kehendak kehendak-kehendak ilahiyah hadir di dalam kolbu orang itu ketika orang ini sudah mengenolkan kehendaknya sendiri ketika orang itu sudah menzerokan iradahnya kehendaknya dia tidak lagi berkehendak terhadap apapun karena dia berserah pada Allah maka yang hadir adalah iradah Allah kehendak Allah di dalam kolbunya. Inilah orang yang ketika dia menghendaki sesuatu, sebenarnya bukan dia yang berkehendak. Dia sendiri sudah meniadakan kehendak. Kehendak Allah yang hadir. Dan kalau sudah kehendak Allah, kalau sudah iradah Allah terjadi. Di sini terjadi proses-proses yang extraordinary, yang supernatural, mengatasi hukum-hukum alam. Karena iradah Allah yang masuk. Ini yang dalam hadis kudsi Allah katakan. Ada hamba yang tak henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan yang wajib. Bahkan dia tidak puas. Dia terus mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan yang sunnah-sunnah. Hatta uhibbah. Sehingga aku jatuh cinta pada orang itu. Fa'idha ahbabtuhu dan kalau aku jatuh cinta pada seseorang, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Akulah yang akan menjadi penglihat pendengarannya ketika dia sedang mendengar. Wa basaruhu bih. Aku yang akan menjadi penglihatannya ketika dia sedang menatap. Wa yadahu yabtishu biha. Aku yang akan menjadi kedua tangannya ketika dia bekerja warijlahu lati yamshi biha dan aku yang menjadi kedua kakinya ketika dia berjalan wa in sa'alani la'utiyannah dan kalau dia meminta pasti aku berikan sudah terjadi proses connection sehingga yang hadir adalah iradah Allah kudrah Allah yang hadir adalah sifat-sifat Allah membanjiri diri orang itu ini proses tahalli terjadi proses pencahayaan illumination proses illumination, pencerahan, enlightenment. Dia mendapatkan cahaya ilahi. Bahasa Itali menyebutnya via illuminativa. Nah, ketika sifat-sifat Allah, bahkan kudrah dan iradah Allah hadir di sini, yang Allah dalam sebuah diskusi di buku-buku tasawuf digambarkan, mawasu'anis wasa'anis samawati Begitu luas langit dan bumi, tapi tidak bisa menampung kehadiranku. Walakin wasu'ani qalbi abdil mu'min. Tetapi kolbu hambaku yang sungguh beriman, aku bisa hadir di dalamnya. Maka seakan-akan terjadi pros. Apa yang ada pada diri Allah termanifestasikan, tercerminkan di sini. Kalaupun orang ini bertindak, muncullah perilaku, muncullah akhlak yang sebenarnya adalah akhlak Allah. Dan Nabi katakan, takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Terjadi proses union, unitiva, tajalli, Allah tajalla seakan menampakkan dirinya pada orang itu. Atullah, orang beriman itu adalah cermin Allah. Inilah proses menggapai ilahi. Manakala kolbu sudah mendapatkan enlightenment, pencahayaan, dia sudah mendapat cahaya hidayah, cahaya petunjuk, inspirasi. Dia sudah mendapatkan cahaya ilmu, dia mendapatkan cahaya rahmat. Allah sudah hadir di dalam kolbunya. Maka orang hidup mengikuti kolbunya. Ketika Nabi ditanya tentang banyak hal, Beliau menjawab, "Ya wabisah, istafti nafsak, istafti kolbak." Mintalah fatwa pada kolbumu sendiri. Suatu kejahatan adalah apa yang menggelisahkan kolbumu. Meskipun semua orang berkata tidak. Dan suatu kebenaran adalah apa yang menentramkan kolbumu. Meskipun orang-orang di sekitarmu. Suatu kebenaran adalah apa yang menentramkan kolbumu meskipun semua orang di sekitarmu menentangmu. Dan suatu kejahatan adalah apa yang menggelisahkan kolbumu, meskipun semua orang di sekitarmu sudah melakukannya dengan ringan. Pandai-pandai mendengarkan suara kolbu. Dan Stephen Covey kelana begitu panjang menjajakan orang kalau mau sukses harus punya seven habits. seven habits Ternyata tidak cukup Akhirnya dia teliti lagi dan muncullah the eight habit. Find your inner voice. Jumpailah, temuilah suara batinmu sendiri. Sebab so, ketika seseorang mem memperturutkan suara kalbunya, sebenarnya dia sedang guided, terbimbing oleh Allah. Bagaimana prosesnya untuk bisa membersihkan kolbu dan membuat kolbu itu tersambung betul pada Allah? Diproses lewat proses zikir. Materi zikir sudah bulan lalu. Ibu-ibu yang rajin mencatat, sudah belum yang ini? Belum ya? Oke, kalau gitu inilah tambahannya. Kita cepatkan dulu. Ya. Jadi kembali Problem dasar kehidupan manusia adalah ketika kolbunya terseret-seret oleh hawa karena kotor, karena lengah dan dengan itu iblis mendominasi dirinya. Maka harus selalu ada upaya meredam gejolak hawa. Itulah kita harus berpuasa. Kita harus melakukan sholat. Disitulah kita harus melakukan bangun malam itu melatih menekan gejolak hawa. Dan setelah hawa, dorongan-dorongan biologis dilemahkan, maka yang perlu lagi dilakukan adalah bagaimana mengaktifkan kolbu. Hawa banyak dipuasakan, kolbu diaktifkan sehingga konek terhubung dengan Allah. Yang perlu kita pahami perbedaan zikir dan fikir. Surat Ali Imran ayat 191 jelas-jelas membedakan zikir dan pikir. sebagaimana juga pada ayat-ayat lain. Alladzina yadhkurunallah yadhkurunallah kata-kata zikir selalu terkait dengan Allah. Yatafakkaruna kata-kata tafakkur pikir selalu dikaitkan dengan khalqis samawati wal ad peristiwa-peristiwa alam. Jadi zikir dan fikir tidak sama. Ketika zikir orientasinya Allah, fikir orientasinya adalah fenomena alam. Maka kalau lagi zikir, jangan mikir. Banyak orang sudah berusaha zikir tapi tidak khusyuk. Karena ketika dia zikir, yang terjadi pada dirinya adalah fikir. Itu. Fikir itu Zikir itu upaya manusia mengenal dan mendekat kepada dia yang supernatural. Sedangkan zikir upaya si manusia untuk mengenal dan dekat dengan fenomena alam. Bagaimana cara berpikir yang baik? Berpikir yang baik adalah berpikir yang mendekat kepada dia, kepada peristiwa alam. Coba saksikan. Ketika kita menyaksikan alam, apa yang segera nampak dari alam ini? Ciri-ciri dasar dari alam. Bahwa alam itu memiliki bentuk. Bahwa alam memiliki bentuk, memiliki wujud. Bahwa alam itu memiliki struktur, susunan. Ada komposisinya. Ada akar, ada batang, ada cabang, ada dahan, ada ranting, ada daun dan susunan alam, struktur alam yang seperti itu bukan tanpa ada alasan. Ada hubungan sebab akibatnya, ada logikanya. Kenapa gunung bentuknya mengerucut tapi yang lebar ke bawah? Kenapa tidak yang lebar itu ke atas untuk menopang langit? Kenapa akar harus di bawah masuk ke dalam tanah? Kenapa daun harus menjulang tinggi Adanya struktur seperti itu bukan tanpa sebab. Karena tugas akar menyerap makanan dari tanah. Karena memang fungsi daun untuk menangkap ultraviolet dari matahari untuk fotosintesis. Nah, kalaulah ini ciri-ciri dasar alam, ada bentuk, struktur, dan logika. Maka berpikir yang baik adalah berpikir yang mendekat kepada ini semua. Berpikir yang baik adalah berpikir yang empirik. Berpikir yang berorientasi pada bentuknya yang terukur. Berpikir yang baik adalah berpikir yang berstruktur, yang jelas algoritmanya. Karena itu nggak boleh orang belajar fisika nuklir tanpa awal pengantar fisika dulu. Orang tidak boleh belajar ekonomi perencanaan kalau dia belum belajar ekonomi makro, ekonomi mikro, ekonomi moneter, yang namanya berpikir, ilmu itu harus ada strukturnya. Dan karena itu berpikir yang baik adalah berpikir yang menggunakan pendekatan logik. Selalu berorientasi pada sebab akibat, sebab akibat, sebab akibat, sebab akibat. Harus selalu dicari hubungan sebab akibat Nah, apa yang menjadi ciri-ciri pada alam tidak dijumpai ciri-ciri itu pada Allah. Bagaimana kita bisa memahami bentuk dan warna Allah? Bagaimana kita bisa memahami struktur dan komposisi Allah? Bagaimana kita bisa memahami alasan-alasan sebab akibat dari tindakan Allah? Itu tidak nampak pada Allah. Karena itu kalau lagi zikir, jangan gunakan pendekatan empirik, tapi gunakan pendekatan yang metafisik. Karena itu kalau lagi zikir, jangan terpaku pada struktur dan algoritma. Tapi zikir jadikan sebuah proses yang flowing, yang mengalir begitu saja, yang intuitif dan ritmik. Karena itu kalau lagi zikir, tak usah dicari landasan sebab akibatnya. Sebab zikir tidak gunakan logika, dia menggunakan zauk, rasa dan kesadaran. Ya, waktu TK dan SD, sejak TK dan SD, kolbu kita potensi rohaniah kita lebih banyak dididik di sini. Ketika TK kita main gelang-gelang, gelang plastik yang warnanya merah, kuning, hijau, kita lempar masuk ke dalam tonggak lalu membuat susunan yang mengerucut. Kita mengenal bentuk kubus, kita mengenal bentuk segitiga, kita diorientasikan pada bentuk struktur logika, bentuk struktur logika. Ini saja karena itu setelah dewasa, orang yang dalam perkembangan pribadinya lebih banyak menggunakan fikirnya, lalu setelah dewasa baru belajar zikir, dia akan mengalami kesulitan. Kesulitan switching. Kesulitan untuk melakukan peralihan. Nah, beruntung para seniman karena memang sejak awal dia lebih banyak menggunakan rasa dan kesadarannya. Karena itu belajar zikir, belajar tasawuf, seniman lebih cepat dari ilmuwan. Bisa juga ahli pikir, tapi ini harus sampai ke puncak-puncaknya betul. Maka jangan heran saat ini kebanyakan ahli-ahli tasawuf adalah orang-orang yang punya background fisika. Justru karena dia belajar fisika, dia doktor dalam bidang fisika, dia sampai pada puncak-puncak pengetahuan tentang fisik dan justru dia kalau sudah di puncak dia menyadari keterbatasan saat itulah dia bisa merasakan dengan intuisinya. There must be something behind. Ada sesuatu di balik ini. Nah, tinggal melompat sejenak. Atau sejak awalnya dengan pendekatan artistik. Gitu. Orang-orang yang punya kemampuan berpikir menengah, kesarjanaannya tanggung-tanggung, itu susah zikir. Malah susah zikir. Pengalaman saya saya tanya kepada teman-teman di Suryalaya uh, asisten-asistennya Abah Anom segala macam gimana mana lebih gampang mengajarkan zikir tasawuf kepada petani dan orang-orang di desa yang bodoh dengan orang-orang kota yang sudah punya pendidikan fikir nanggung ya, lebih gampang petani khusuknya daripada di sini diajak zikir mikir disuruh zikir mikir lagi ya, itu jadi nanya terus, cari sebab akibat terus. Itu. Ini emangnya kalau zikir begini apa khasiatnya? Yang ditanya khasiat. Nah, itu. Nah. Ini zikir begini sekian kali. Kenapa harus sekian kali? Nah. Ini kalau zikir begini apa hukumnya? Dalil fikihnya mana? Apa ini bukan bid'ah? Apa ini bukan khurafat? Selalu mencari argumen-argumen rasional. Itu. Nah. Tapi seniman itu lebih cepat. Karena zikir itu memang sangat menggunakan intuisi dan ritme. Karena itu juga dalam latihan-latihan zikir itu paling mudah diawali dengan musik. Rasa dulu dibangkitkan. Dan musik itu jangan dibayangkan dangdut, jangan dibayangkan instrumennya. Disebut musik itu adalah iramanya, ritmenya itu. Berselawat saja secara fikir sah. Allahumma sholli ala Muhammad, itu ada selawat tapi akan berbeda dengan Allahumma salli ala sayyidina nah itu bermusik itu doa Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal hajat wahai Allah engkaulah pemenuh segala hajat secara pikir sah selesai tapi akan berbeda ketika dia diwiridkan اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم ya قاضي الحاجات ya ya nah, itu jadi dia lebih menekankan aspek rasa nah, daripada fikir baca Quran juga Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim asah sah saja tapi kalau dengan berirama dia akan lebih menyentuh nah, itu Nah inilah perbedaan zikir dan fikir. Maka kalau lagi zikir, jangan berfikir. Bagaimana anda berzikir? Mencoba mendekat dan mengenal Allah, tapi pakai pendekatan empirik. Gak bisa. Bagaimana anda mencoba mengenal, mendekatkan diri kepada dia, tapi pakai pendekatan sebab akibat. Gak bisa. Stop thinking. No mind, kata Anand Krishna. Kalau mau meditasi jangan mikir. Buat diri diri Anda in the condition of uh, no mind. Ari Ginanjar bilang zero mind. Teori udah cukup lah, gitu kan. Tinggal bagaimana <laughs> prakteknya. Pikir orientasinya ke alam, analitik rasional, zikir intuitif emosional. Surat Al-Mulk ayat 13. Wa asirru sir artinya rahasia. Asirru rahasiakanlah ucapanmu. Maka ada zikir yang sirri, zikir rahasia. Kadang disebut juga zikir khafi, tersamar. Awi jaharu bi ijharu jahrun jahrun jahar itu artinya eksplisit nyata. Maka ada zikir jahri, zikir nyata. Rahasiakanlah ucapanmu atau ekspresikan dengan nyata. Dua-duanya boleh saja. Tapi bagi Allah yang paling penting apa yang terjadi di dalam dada. Mulut boleh komat kamit, tapi kolbu ternyata tidak mengingat Allah. Mengapa zikir ada dua macam? Sebab zikrun berasal dari kata zakara. Dan secara semantik, zakara dalam bahasa Arab memang punya dua jenis makna. Zakara bisa bermakna menyebut-nyebut. Sebut-sebut nama zatnya. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Sebut-sebut nama sifatnya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Aziz, Ya Qahar, Fattah, Ya Razak, Ya Ali. Ya Ali, Ya Kabir, Ya Ali, قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير yang dua surat Al-Isra ayat 110 Qulillah serulah oleh kalian dengan Allah Allah Allah Awidur Rahman atau seru dengan Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman ayyamma tad'u atau dengan apa sajalah kamu seru dia falahul asmaul husna sesungguhnya dia memiliki asmaul husna nama-nama yang baik jadi boleh dengan Allah Allah Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik atau sebut-sebut nama martabatnya hadis sahih jelaskan inna ahabbal kalam ilallahi arba'un ucapan yang paling disukai oleh Allah ada empat. Hadis lain, khairul kalam ba'd Quran arbaun. Sebaik-baik ucapan sesudah Quran ada empat. Wahunna minal Quran dan keempat-empatnya pun dari Quran. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan empat itu menunjukkan nama martabat. Martabat dia yang subhan, suci, suci dari segala kelemahan, bodoh dan kekurangan. Martabat dia yang alhamdulillah yang miliknya segala puji, segala atribut kemuliaan. Martabat dia yang ahad asa tiada berbilang la ilaha illallah. Martabat dia yang agung mulia akbar. Nah, bisa juga zikir itu bahkan dengan menyebut ayat-ayatnya. Ayat-ayat Quran baca disebut-sebut aja itu udah zikir. Surat Yasin, surat 36 ayat 69. ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah dan bukanlah yang kami ajarkan kepada dia itu syair-syair dan dia tidak memerlukan syair. Ya Muhammad tidak memerlukan syair. In huwa illa zikrun. Sesungguhnya yang kami ajarkan itu adalah zikir. Maka membaca ayat Quran masuk kategori zikir. Seluruh Quran satu surat tertentu saja, satu ayat saja, bahkan penggalan ayat pun itu zikir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil itu penggalan ayat, zikir juga. Itu. Zakara. Zikir berasal dari kata zakara, selain bermakna menyebut-nyebut, Zakara juga bermakna mengingat. Mengenang. Zikrullah mengingat Allah. Zikrullah mengenang Allah. Zikrullah merasakan kehadiran Allah. Menyadari keberadaan Allah. Zikir dalam arti menyebut-nyebut menggunakan mulut. Itulah zikir jahri, zikir nyata. Nyata terdengar suara, nyata terlihat bibir bergetar. Zikir menggunakan kolbu, itu yang disebut zikir sirri atau khafi. Sebab apa yang terjadi pada kolbu, rahasia. Orang tidak bisa lihat. Yaitu. Bisa saja seseorang itu kelihatannya seperti tidur, nunduk. Padahal emang tidur. Yaitu. Tapi bisa jadi juga kelihatannya tidur, nunduk, tapi sebenarnya dia dalam keadaan terjaga. Kolbunya dalam keadaan zikir. Bahkan bisa saja orang sebelum tubuhnya tertidur, dia zikir tembus ke kolbu. Saraf mata melemah, dia pulas tertidur. Ruhnya dikeluarkan, tetapi kolbunya sudah aktif dalam zikrullah. Maka ketika ruh keluar dari tubuh, kolbunya terus dalam keadaan zikir. Ini yang kata Nabi, hadisnya sahih. Inna ainaini tatamanin. Kedua mataku memang tertidur. Wa qalbi la yanam tapi kolbuku tidak pernah tidur. Di saat tubuh tertidur, kolbunya dalam keadaan aktif terus mengingat Allah. Tapi ada di antara kita mau tidur, masih memaksakan diri nonton TV. Padahal mata sudah sempat terkantuk-kantuk. Paksakan, tanggung. Penasaran sih penjahatnya belum ketangkep. Akhirnya syarat mata nggak kuat. Nah, tertidur, ruhnya keluar, jiwanya keluar dalam keadaan terus penasaran. Ini yang menyebabkan banyak orang tidurnya panjang, tetapi begitu terbangun capek, letih. Karena sepanjang tubuhnya tidur, ruhnya tetap merasa sengsara. Tetapi bisa terjadi tidur sangat singkat, tetapi sebelum tidur kolbu sudah dalam zikrullah, terbangun, dia fresh. Terus bersemangat dan tetap ingat Allah. Maka yang paling penting adalah pengkondisian kolbu sebelum tidur. Tentu saja dari dua jenis zikir itu, yang sebenar-benar zikir adalah yang ini. Wa'lamu anallah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah terhubung dengan manusia melalui kalbunya. Hadis lain, innallaha la yanzuru ila suarikum. Sesungguhnya Allah tidak memperhatikan betul penampakan lahiriahmu. Walakinallah yanzuru ila ila qulubikum allati fis sudur yang Allah selalu tatap adalah kolbu-kolbu kalian yang ada di dalam dada. Kolbu. Karena itu, meskipun zikir mulut bisa kita lakukan, tapi bukan itu yang prinsipal. Yang hakiki zikir itu kalau tembus ke kolbu. Tapi bukan berarti zikir mulut tidak penting. Rasulullah pesankan, Jadidu imanakum." Perbaruilah selalu iman imanmu. Sebab iman yang ada di kolbu itu fluktuatif. Yazid wa pus, Kadang naik, kadang berkurang. Persis seperti harga dolar naik turun. Karena itu ada orang yang imannya pun tergantung kurs dolar. Karena depositonya dolar melulu. Itu. Kaifanu jadidu imanana? Bagaimana cara kami memperbarui iman kami ya Rasulullah? Iman itu di kolbu. Aksiru min kol, Perbanyaklah ucapan. La ilaha illallah. Hadisnya sahih. Riwayat Ahmad. Perbanyaklah ucapan. La ilaha illallah. Rasul yang perintahkan untuk memperbanyak la ilaha illallah diucapkan. Tapi sungguh pun diucapkan lagi-lagi arahkan ke kolbu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah terus arahkan sampai terjadi getar pada kolbu sampai dia hidup terbangkitkan jadi zikir dilafalkan disuarakan dengan mulut bukan bid'ah bukan tanpa alasan hadisnya jelas Zikir dijaharkan itu bukan bid'ah. Karena itu saya bilang di mana-mana kadang-kadang teman-teman saking semangat sih. Muslim kafa harus sesuai Quran hadis. Ya betul. Terus gampang menilai orang. Wah itu nggak benar tuh, bid'ah, kurapat, Kenapa? Nggak ada contoh dari Rasul. Kenapa nggak ada contoh? Nggak ada hadisnya. Nah, itu kita jamaah di sini yang pernah ngaji sama saya jangan suka bersikap seperti itu. Bid'ah, nggak ada hadisnya. Hati-hati berkata seperti itu. setiap kali yang kita komentari begitu pintar dia balik bertanya, bagaimana kamu tahu tidak ada hadisnya? Apakah sudah kamu periksa semua kitab hadis? Nah, coba tolong sebutkan kumpulan koleksi hadis atau kitab-kitab hadis yang terkenal yang disebut Kutubus Sittah, kitab yang enam. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Uh, uh, kamu baru disuruh nyebutin judulnya aja nggak hafal. Kapan kamu menelaah seluruhnya? Kok bisa-bisanya menuding orang bid'ah nggak ada dalil? Kamu sendiri belum periksa seluruhnya. Nah, hati-hati. Nah, ya. Hati-hati. Sebab ini pernah kejadian. Di Bontang. Seseorang Waktu itu di masjid besar. Imam, imam setempat, selesai sholat, zikir. La yantarobi subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu selesai, ada tiga pendengar semua. Satu anak muda insinyur lulusan ITB protes setelah selesai. Ini kan bid'ah, nggak ada hadisnya. Sang imam dengan ringan mengambil buku hadis sahih muslim di sebelah. Dibuka, nah, baca. Ternyata baca pun belum belum bisa betul. Baca Quran lebih gampang. Kalau baca hadis kan lain itu. Coba terjemahkan. Saya nggak ngerti Ustaz. Kamu terjemahin aja nggak ngerti gimana bilang orang bid'ah. Itu ternyata ada. Oke. Nah, termasuk ini yang dia jadikan argumen. Dan saya dulu begitu. Musuhin orang-orang NU kalau kalau habis sholat zikirnya suka pada rame-rame itu dalilnya ini. Itu. Karena masa kecil saya itu kan kader Muhammadiyah. Jenjang-jenjang kaderisasi tren itu saya ikuti. Sekolah menengah saya, guru-guru saya dari Persis. Selesai itu saya belajar bahasa Arab di Libya. Itu universitas miliknya pemerintah Saudi Arabia. Wah, udah wahabi banget deh waktu itu. Bayangin dari Muhammadiyah, Persis, nah, Wahabi. Nah, wahabi itu engkongnya Muhammadiyah. Nah, maka lulus kalau udah dakwah, hantam habis. Bid'ah, khurafat, bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dalalatin pinar. Setiap sesat masuk neraka. Silakan zikir keras-keras, makin dalam masuk neraka. Nah, Allahu Akbar, hanya saya sendiri yang bisa masuk surga. Kira-kira begitu. Nah, inilah Islam kafah, Quran hadis. Begitu. Dan ini yang saya jadikan dalil. Bahwa zikir bersuara terlarang. Surat Al-A'raf ayat 205. Wadkur rabbaka fi nafsika dan zikirkan Tuhanmu di dalam dirimu. Ah, jelaskan zikir di dalam diri. Tatoru wa dengan penuh rasa rendah dan rasa takut. Wadunal jahri minal kauli dengan tidak menjaharkan, dengan tidak mengeksplisitkan, dengan tidak menampakkan dengan tidak menyatakan al-qaul ucapan. Jelaskan ayatnya, zikir di dalam diri. Wazkur rabbaka. Apa ini? Fil amr. Fil amr itu perintah. Perintah zikir cukup dalam diri. Dan tidak menampakkan suara. Sudah jelas. Zikir-zikir bersuara bertentangan dengan ayat ini. Bid'ah. Wah. Jelas dong dalilnya kuat. Nah, itu juga yang terjadi waktu di Bontang. Ini Ustaz dalilnya. Oke, kata si Ustaz. Tolong lihat di pangkal ayat itu ada huruf apa? Wau yang bermakna dan. Kalau satu kalimat diawali dengan dan, apa artinya? Ini sambungan. Karena itu lihat ayat sebelumnya dulu. Ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an dan apabila sedang dibacakan Quran, Simaklah bacaan itu dan diamlah kalian supaya kalian dapat rahmat dan zikirkan Tuhanmu di dalam dirimu dengan tidak menampakkan suara apabila ada Quran sedang dibacakan. Itu. Jadi jangan gunakan satu ayat menghantam orang. Ini yang bisa bikin umat kita pecah nih kan begini nih. Akhirnya ya syukur juga dalam tanda kutip ada Israel dengan begitu kita jadi bersatu, kita menjadi mikir, apa ya perbedaan-perbedaan selama kita ributkan itu memang esensial. Nah, digebukin umat ini jadi nggak bersatu. Karena kita harus selalu membangun common enemy, harus bikin musuh bersama. Soal kalau kita nggak punya musuh bersama, kita yang musuhan. Itu. Oke, saya terima deh ayat ini. Apabila sedang dibacakan Quran, maka zikir di dalam diri tanpa menampakkan suara. Tuh. Tapi kan ibu-ibu kita Ramadan tadarusan berjamaah, bacanya rame-rame. Padahal kalau sedang dibacakan Quran, simak dan diam. Nah, kalau bacanya rame-rame, siapa yang menyimak? Inilah ibu-ibu ahli bid'ah. Ibu-ibu lagi kena itu. Nah, bukan itu pula maksud dari ayat itu. Lo maksudnya apa? Lihat dong latar belakang turunnya ayat itu. Kan ada asbabun nuzul. Contoh yang paling gampang di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Di situ dikutip keterangan para sahabat Nabi, hadis-hadis yang menjelaskan latar belakang turunnya ayat itu. Waktu itu Nabi sedang sholat menjadi imam. Dan seorang pemuda ansor yang berada sebagai makmum di belakang Ketika Nabi membaca ayat-ayat Quran setelah Fatihah, dia ikut membaca, disuarakan. Kenapa? Karena ayat yang Nabi baca, ayat yang baru diturunkan. Yang para sahabat Nabi masih dalam proses sedang menghafal. Ketika Nabi sedang jadi imam, di belakang makmum ikut baca bersuara, Allah menurunkan wahyu dua ayat tadi. Selesai Nabi berbalik, "Ahal qara ahadum minkum ma'ya anifa?" Eh, Apakah tadi ada di antara kalian yang ikut, ikut membaca bareng dengan aku? Naam, ya Rasulullah. Benar, aku ya Rasulullah. Kenapa? Ya karena aku kan sedang menghafal ayat itu. Niatmu bagus, tapi jangan lagi lakukan. Ya, jangan lagi lakukan karena sudah turun ayat ini. Apabila sedang dibacakan Quran, maksudnya oleh imam, maka makmum hendaknya menyimak dan diam. Kalau makmum mau ikut zikir juga, ikut baca Quran, baca itu ayat juga, maka bacalah itu ayat di dalam diri dengan tidak menampakkan suara. Begitu. Jadi bukan berarti ayat ini berlaku secara umum. Itu ada maksud kekhususannya. Nah, kasus si anak muda di Bontang itu begitu juga. Zikir berjamaah sesudah sholat nggak ada hadisnya. Si imam keluarkan sahih muslim, baca. Sahabat Nabi salah satunya Ibnu Abbas, rumahnya itu jauh dari rumah Nabi. Sehingga kadang Ibnu Abbas pun datang ke masjid terlambat untuk salat berjamaah. Nah, Ibnu Abbas bercerita, "Anna raf'as sauti bidzikri" bahwa sesungguhnya meningginya suara zikir hina yang soripun nas minal maktubah ketika orang baru usai dari salat maktubah salat fardu karena Allah hati Nabi saw sungguh terjadi di zaman Nabi Kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tu. Dan aku jadi tahu orang sudah selesai salat berjamaah ketika ku dengar suara zikir yang mengeras itu. Ya tapi kan nggak boleh doa berteriak-teriak. Teriak-teriak memang nggak boleh. Tapi bahwa orang subhanallah, subhanallah, subhanallah lalu bersama-sama suara meninggi itu tidak salah juga. Itu. Nabi pun setelah melontar jamrah Ka'bah membimbing umat menuju Ka'bah dengan bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar disuarakan tapi tidak perlu teriak-teriak sewajarnya saja lagi pula kalau zikir nggak boleh bersuara malam takbiran sepi itu itu jelas dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim Sunan Abu Daud Musnad Ahmad Bagaimana cara berzikir? Terakhir. Kalau zikirnya zikir jahri, ucapkan dengan penuh keyakinan dan tartil. Tartil itu artinya pelafalan yang jelas. Jangan la ilaha illallah. tapi la ilaha illallah la ilaha gitu ya. Jangan subhan, subhan, subhan, subhan. Tapi subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tartil, pelafalan yang Tahlilnya kepanjangan lagi. Nah. Yang kedua, lewatkan titik-titik latifah dan tembuskan melalui latifatul kolbi ke dalam kolbu. Itu. Apa itu titik-titik latifah? Berasal dari kata latif, peka, sensitif. Latifah itu sensitivitas, kepekaan suara masuk ke, ke dalam diri kita, suara itu adalah pada dasarnya gelombang. Gelombang suara masuk ke dalam diri mesti lewat telinga. Diteruskan oleh sistem saraf ke otak. Cahaya pada dasarnya gelombang dan cahaya masuk ke dalam diri kita melalui mata masuk ke otak. Tetapi zikir bukan cahaya, zikir bukan suara. Zikir adalah rasa Zikir adalah penghayatan. Nah, itu. Kalau zikir harus diartikan suara masuk lewat telinga, bagaimana orang yang tuli? Tidak akan pernah zikir tembus ke kolbu. Tidak, zikir tidak masuk lewat telinga. Buktinya ada orang di sebelah masjid, tetap aja azan subuh dia nggak bangun. Jadi masuknya zikir bukan lewat telinga, masuknya zikir bukan lewat mata, masuknya zikir bukan lewat hidung, bukan lewat mulut, karena zikir bukan gelombang, gelombang cahaya, gelombang uh, warna, bukan. Zikir itu metafisik. Dia justru masuk tidak melewati indera-indera ragawi. Zikir masuk ke dalam ruh, ke dalam kolbu. Persoalannya mana indera rohaniah itu? Bukan indera jismani, tapi indera rohani. Para ulama meneliti, mencari, mempraktekkan. Dan akhirnya mereka menyatakan. Ada tujuh titik latifah. Tujuh titik sensitivitas. Tujuh titik yang sangat sensitif terhadap zikir. Kalaulah ini puting dada susu kiri, tempatkan dua lapis jari di bawahnya. Nah, di sini. Begitu juga di atasnya. Ini kanan dua lapis jari. Satu, dua, tiga, empat. Persis tengah dada lima, dahi enam, tujuh, ubun-ubun. Karena itu arahkanlah zikir ke wilayah-wilayah sekitar itu. Tapi nggak usah terlalu pusing mikirin titik ini. Ya. Lihat prinsipnya saja. Terutama yang dua jari di bawah susu kiri. Latifatul qalbih titik yang paling sensitif. Arahkan ke situ. Maka di Masjidil Haram sering saya perhatikan orang sudah bubar salat zuhur tapi di dalam masih ada segelintir orang yang tetap duduk dengan punggung tegak tapi kepala menunduk. Tidurkah? Tidak. Kalau tidur punggungnya pun jatuh. Punggung tegak, nunduk, tapi dia mengarah ke arah kiri. Saya dekati dari belakang. Betul, dia dalam proses sikir. Allahu Allah, Allah. Dibidikkan betul zikir itu ke dada kiri. Ucapan zikir Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Hasbunallah, La ilaha illa anta, Subhanaka, La hawla wa la quwata illa Banyak sekali. Tapi yang paling top Lafal zikir yang paling top adalah La ilaha illallah. Dan itu bisa langsung diarahkan pada tujuh titik itu karena panjangnya. Maka banyak ulama mengajarkan zikir itu, rasakan zikir itu masuk ke dalam diri kita. Rasakan saja. Arahkan dia dari bawah naik ke atas. Naik ke atas. Ucapkan la ke kanan ilaha ke kiri illallah. Dirasakan. Nah, bagi pemula, lagi-lagi pemula. Gunakan gerakan kepala. Gak usah mikirin titik-titiknya lah. Pokoknya lewatkan rongga perut, rongga dada, kerongkongan, otak, tembus ke ubun-ubun, isikan ke dada kanan, rongga dada kanan, isikan ke rongga dada kiri. Pelan-pelan. La ilaha illallah. Pelan-pelan tiga kali. Nanti dia akan terasa. Nah, begitu dia mulai terasa, dia bisa lebih cepat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus saja ikuti. Makin lancar, makin lancar, maka gerakan kepala tidak penting lagi. Dia akan menggemuruh di dalam diri. Terus saja hantamkan bertubi-tubi sampai zikir itu nanti betul-betul merasuk ke dalam kolbu. Kolbu yang sudah beku dia akan tergoncang ilallah la ilaha illallah. Terus ketika kolbu pun sudah tergoncang, zikir mulut boleh dihentikan. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Ketika mulut pun terdiam, zikir diambil alih oleh kolbu. Kolbu terus dalam keadaan zikrullah. Terus dalam keadaan connect ke Allah. Ya sudah, tinggalkan sajadah sholat subuh. Bersiaplah mandi, pamit dengan ya istri anak, berangkat nyetir mobil, sampai di kantor kerja dengan komputer, negosiasi bisnis, tetapi di sini terus hidup, connect terus. Itu. Nah, karena zikirnya habis subuh dihidupkan. Jam-jam 9 zikirnya melemah. Salat duha, habis salat duha genjot lagi. Ilallah, la ilaha il. Naik lagi. Dekat-dekat zuhur melemah lagi. Salat zuhur, habis zuhur latihkan lagi terus. Nanti lama kelamaan mulai dari subuh sampai maghrib pun dia nggak sempat habis karena terus sudah dalam keadaan hidup terus. Itu. Sementara itu dulu sudah setengah dua lewat. ada ah, korupsi waktu kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahalazim, nastaghfiruka ya arhamar rahim. Allahumma rabbana ya Allah, ya Tuhan kami. Sampaikanlah salawat dan pujian kami. Terima kasih kami kepada Rasul Muhammad SAW. Ya Allah, bersihkanlah kolbu kami ya Allah. A'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami dalam berzikir. Tolonglah kami dalam menghidupkan kolbu untuk selalu rindu, cinta, dan bergantung padamu. Mudahkan kami dalam beribadah, ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tutuplah segala dusta dan khianat yang pernah kami perbuat. Ya Allah, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina haqqi wa anta khairul